Ya toh? Kita kan belum tahu persis bahasa Madura itu apa. Jadi kalau Tejo ketemu Muzamil, coro Maduro lah, Mestinya nyambung gitu. Ini ya are -are. kalau jancuk wis sering ngaruh kayak anjing gitu. tapi yang gampang lah jancuk apa tarekat al ya. Jadi di Indonesia itu kan ada ada NU, NO, ya, ada Maya. Nah di atas itu ada Tarekat Al Janjukia. Ya. aku mungkin pengen cerita karena di jalan tadi lagi mikir. Jadi ketika ada oh Guarso, Guarsi jadi dulu ada orang ganteng namanya Guarso dan Guarsi dan berebut cupu manik astagina katanya di dalam cupu itu kita bisa melihat lelakonmu masing-masing lelakone Cak Nun, lelakone Sabrang. Nah rebutan yang satu tiba-tiba dua-duanya itu jatuh di telaga Sumolo terus dadi ketek Sugriwa Subali. Jadi dulu namanya Guarso Guarsi, Guarso tadi Eh, Subali, Subali Guharsi dadi Sugriwo. asu Nah mungkin nanti yang aku tanya ke Sabrang, ke Cak Nun Dasmu ya hari arek tapi hebat Janun ya. Wis pirang tahun dari kenduri cinta wis 17 tahun lebih mungkin. Terus Maya ngurusi bedes-bedes nek aku gak tahan. Ya. Nek aku gak tahan tenan. Aku mending nulis, nge-tweet jadi gak enak gak ketemu. Iki ngopeni wong sakmene akeh lho. Ono sing uteke lumayan, ono sing Nah, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله sekalian, pokoknya mulai hari ini sering-sering mengucapkan hayal al falah, hayal al falah. Tapi dasarilah dengan infrastruktur kenyataan hidupmu untuk selalu Allahu Akbar. Selalu takjub kepada Allah. Kemudian Anda bersaksi kembali asyhadu an la dan meresmikan kembali wasadan Muhammad Rasulullah. Kemudian Anda tekun, tanggung jawab, dan istiqomah. Hayalah hayal hayalah sholah. Apapun yang kamu kerjakan itu adalah sholatmu kepada Allah. Bertani adalah sholat kepada Allah. Bekerja keras adalah sholat kepada Allah. Meskipun ada sholat yang resmi, yang padat, yang namanya sholat lima waktu. Tapi seluruh hidupmu adalah sholat dan sujud dan rukuk. Baru Anda mendapatkan hak untuk haya alal falah, haya alal falah. Kalau belum kemenangan besar, tapi Anda masing-masing akan mendapatkan kemenangan kecil. Karena itu bikinannya Allah, maka menurut Pak Ismail tadi tidak ada la'alakum itu semoga. Yang ada adalah kepastian Allah. Kepastian Allah. Insya Allah uribmu kabeh mendapatkan kemenangan-kemenangan. Bertahap. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman sekalian sekarang kita masuk sesi terakhir. Uh, karena tidak ada gangguan apa-apa tidak besok kan anda toh sudah niat untuk tidak bekerja kan besok ya. Ya. Maksudnya memang orang di penggawean harus ngapa gitu. Nah sekarang saya kembalikan, saya kembalikan. Ini kita masih punya utang mengenai Kiai Kanjeng. Nah sekarang monggo eksplorasinya untuk Presiden apa rek? Ah, yes. Aku gak, gak melok ngomong lucu aku. Bicang kemera arek di nurukon. Ah, terus Bipanis ya, Bipanis, terus Mas Chandra Malik, saya silakan Sabrang atau Patup untuk memimpin ini untuk eksplorasi Monggo, ya apa di kreatif Orang ana ketentuan dalam murid iki penting kue karepmu piye. Nanti diuji sama Allah dan malaikat karepmu itu lulus apa ora kan begitu. Tapi ojo terus jari sopo, jari sopo, jari sopo. Gitu loh. Yang penting Anda berdaulat. Oke, monggo sabrang. meneruskan yang dulu kayak atau langsung kue arep nanggap tejo ya apa apa atau satu nomor dulu dari Sujo Tejo dengan Kiai Kanjeng Ah, satu. Wis ora apa-apa. Lagune apa ya mbuh. Ah, apa wis gedhe kate Lagu Lagune apa? Dan juga ada satu paket kita ingin mendengarkan dialog bahasa Madura. Ya toh? Kita kan belum tahu persis bahasa Madura itu apa. Jadi kalau Tejo ketemu Muzamil, coro Madura lah, mestinya nyamleng ini. Ini ya re-re, kalau jancuk wis sering karo Kiai Kanjeng aku tapi yang gampang lah jancuk apa tarekat al janjukia jadi di Indonesia itu kan ada ada NU NO, ya ada Maya nah di atas itu ada tarekat al janjukia gitu. Aku mungkin pengen cerita karena di jalan tadi lagi mikir. Jadi ketika ada oh Guarso, Guarsi. Jadi dulu ada orang ganteng namanya Guarso dan Guarsi dan berebut cupu manik astagina katanya di dalam cupu itu kita bisa melihat lelakonmu masing-masing lelakone Cak Nun, lelakone Sabrang. Nah rebutan yang satu tiba-tiba dua-duanya itu jatuh di telaga Sumolo terus dadi ketek Sugriwo Subali jadi hmm. dulu namanya Guarso Guarsi Guarso tadi uh, eh, Subali Guarsi tadi Sugriwo asu Nah mungkin nanti yang aku tanya ke Sabrang, ke Cak Nur. Ndasmu ya. arek-arek Tapi hebat ya Nun ya. Wis pirang tahun dari kenduri cinta wis 17 tahun lebih mungkin. Terus Maya ngurusi bedes-bedes ini aku gak tahan. Ya. Ini aku gak tahan tenan. Aku mending nulis, nge-tweet. Jadi gak enak gak ketemu. Ini ngopeni wong sakmene akeh lho. Ono sing utee lumayan ono sing Nah, luar biasa. Kalau sekedar hanya menjadi penyanyi rock di Indonesia tidak ada yang bisa melebihi dia. Ning apa to meng penyanyi rock tejo memiliki kelengkapan-kelengkapan kemampuan yang Allah kasihkan. Kalau sekedar menjadi penyanyi rock, nek mengelawan Ahmad Albar, nek ngelawan pemenang saya kira cilik-cilik. Ya, karena mulane itu mencuma sehelai kumisnya si Jiwotejo. Eh, saya sangat kagum sama beliau eh, dan dia tidak pernah mau menjadi. Dia tidak pernah mau jadi dalang yo gak lakoni temenan. Jadi wong Islam yo setengah-setengah. Karena yang penting kamu mendalami dengan istiqomah dan penuh kenikmatan proses hidupmu. Itu ceritanya. Cuman ini ada interupsi sithik Jo. Iki engko nek ana Quran dikeki musik engko nek sing dikafirno awakmu duduk aku. Engko nek ana metu YouTube wis metu komentar iki waduh haram hadis kala Rasulullah wah haram kabeh. Eh halal darahmu kamelok-melok ae. Engko nek aku melok lho iku kan di forumnya Cak anu, lho gak ero aku bebas kok. Sak karep-karep kate lapo eh, gak ono masalah, gak melok tanggung jawab ngono ae kok aku babah, kata belani, tak jarno ae. Tembak ISIS ya. Ojo tenang aja, wae yang ono gambarku insyaallah. Tenang. Terus kari ngomong ini lah, sing ngarani aku gak kafir iku sapa? Lah kon kae terucik goblok iki kon. Lah ngono ya, wis kebiyen aku kafir itu. Jadi teman-teman sekarang luar biasa. Juga tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng. Cuman dengan satu dua kode dan mereka tidak pernah latihan. Orang yang masih berlatih-latih dan merangkai-rangkaikan diri adalah orang-orang yang belum pernah punya pengalaman untuk menyatukan diri, untuk nyawiji. Tetapi di dalam keindahan yang maha, yang tinggi di atas sholat syariah, di atas itu ada yang namanya hubullah, ya ada yang namanya. Jadi nek ini fikih, akhlak, takwa. Di takwa itu jangan dipikir hanya metenteng percaya ke Gusti Allah. Gusti Allah yo ya gak kepingin kok percaya barang. Kon percaya aku aku percaya sama Allah. Aku gak butuh kon percaya. Raimu iku sing butuh, gitu kan. Gitu loh. Nah, ini tadi tingkatnya sudah di atas jancu ers ya. Lah yang kadek-kadek vertikal-vertikal itu apa? Iku itu mesti tondo-tondo. Nih wong Madura. Iki jadi situ Bondo bondo Bondowoso itu kan ketoke Jawa tapi Madura. Kalau orang Madura tuh gimana orang Madura itu? Ditilang diminta SIM sing ditokno kartu tanda, tanda anggota banser. Ya apa? Polisi ini bingung ben. Iki apa iki, Pak? Lho banser sama ndak kenal banser sampean. Polisi siapa pun sampean ini. Ah. Ayo ah, ya apa Madura ya? Nah, kalau bikin takaran, orang Madura di Solo sudah jelas jam malam zaman PKI dulu tidak boleh keluar di atas jam 10 malam. Sing dodol sate tetap ya dodol sate. Ditangkap baru tentara. Eh siapa kamu? Tidak boleh keluar malam. Saya jual sate pak. Kamu orang mana? Orang Solo saya. Eh? Siapa kamu itu? Saya Ansor pak. Apa itu ansor? Jadi tentara agak ada ansor apa? Lu sampai ada tuh ansor. Ansor itu setengkak di atas hansip, setengkak di bawah kodim. <laughs> Lah angel hierarki kini obat tirai. Ya boy, anak hansip nek munggah pangkat tadi ansor munggah tadi kodim. <laughs> Ya angel. Dure satpol pp. Ya. <laughs> eh? Nah, tapi itu logika Madura, jangan salahkan. Yang penting pencarian. Jadi jangan ada orang yang saling meyakini dengan cara menuduh-nuduh dan mengkafir-kafirkan orang lain. Seluruh versi terima semuanya, catat semuanya, perkara keputusanmu mengambil versi yang mana bukan kamu yang menilai dan bukan teman-teman sesama manusia yang menilai, Allah yang punya hak untuk menilai benar tidaknya kamu. Dan gitu. Jiwa Tejo ketika melenggangkan ayat-ayat itu, loh Ayat itu tidak usah disadari sebagai ayat juga tidak apa-apa. Yang penting kamu hidup di dalam ayat itu. Dan ketika kamu hidup dalam ayat itu ada angin berhembus. Itu juga sebuah sapuan musik. Ya ada kendaraan berderu. Anda tetap dengan kesatuan dengan ayat. Kalau di, eh, dicari mana musik? Musik semua itu musik. Mana yang tidak musik? Semua bunyi itu musik. Ada yang pakai nada, ada yang pakai tidak, ada yang pakai satuan ini, satuan itu, ada yang rap, ada yang e dayoe tekoe bebetno klosoke asune mati kowe sing jati asu tapi oh, iya, turute as, itu semua musik jadi jadi haram tidak haram itu oke okay, Anda boleh berpendapat begitu tapi Anda tidak punya hak untuk menghakimi saya halal atau haram karena yang memiliki halal dan haram adalah yang punya saham atas kehidupan yaitu satu-satunya Allah yang Maha Tunggal kan gitu nah sesama murid jangan kasih rapat satu sama lain Kan gitu. Sekarang kan ini ngerapoti kabe kini ngerapoti konjoni dhewe, kayak haram kayak Kan abang rapoti koi, itu gitu Lu sesama murid kok kayak rapot. Sing kayak rapot guru nih kepala sekolah lha lu sih. Urusan ini Gusti Allah kon ini besanan karo Gusti Allah kapan kon? Kok terus kok terus kok terus ngaram ngaram aku? Menurut pendapatmu haram ndak masalah, menurut pendapatku tidak kata lapo kon. Ngono, kari ngono jawab jo, tak uruki iki nek diadili temen. Yo. Wong jane aku mau juga acting gak apal yo iya, kan, iya kan jadi kan saya iya. nanti kon El eh, iya. Jabal itu menguntungkan saya sebagai staff ahli sebagai ah, saksi ahli suatu hari loh Tejo itu tadi kan tidak apal dia tuh saking cintanya Quran dan dia tidak tidak berniat untuk di, di, di apa diiringi musik tidak berniat karena Kiai Kanjeng juga cinta sama Allah dia tidak Kiai Kanjeng itu nama aja orang musik ekspresinya melalui musik tapi semua mencintai Allah terus kebetulan bareng dari ngono aku ya kebetulan bareng maka telingamu harus bisa memilah-milah antara gula dengan manis antara api dengan panas antara laut dengan gelombang kan gitu sampaian pikirannya mandek itu apa kan gitu Oh tenang tak belo jo kan Itu loh. Oh, wong wong hidup begitu nikmat Allah kasih kenikmatan kok itu dipotong-potong diwis rumput tiga karu-karuan. Madhab itu akeh, tapi saya cuma madhab itu loh kabeh? Ada madhab satu, kabeh salah kecebu aku satu. gitu ya. Madhab kedua, kabeh melbun rokok kecuali aku, kan loh satu, mahal kedua, mahal ketiga, kuabe haram kecuali aku. Kan gitu kan sekarang yang berlaku. Ngono ya gak ya karam-karamen lek-leken kono harame kan gitu. Saya tahu, saya tanggung jawab pribadi kepada Allah. Kamu saya tidak tanggung jawab kepada Anda. Kalau aku berbuat buruk tidak karena kamu dan kalau aku berbuat baik tidak karena kamu. Aku berbuat buruk, berbuat baik, mengambil keputusan mau jadi muslim, mau jadi kafir itu karena yang punya hak atas hidupku, yaitu sang yang menang, sang yang tunggal, apa menang. Sang Yang Wiji. Ah, Sang Yang Wiji. Di di di Wiji, di di di. <laughs> Oke. Oke, jadi teman-teman sekalian, Anda harus bisa menikmati keindahan. Kalau Anda sholat tanpa keindahan, megah kira sesuai itu. Sholat itu indah. Anda temukan keindahannya, berbuat baik temukan keindahannya. Kalau justru berbuat baik, entah energimu gak enak rasanya. Tapi kalau engkau menemukan kenikmatan berbuat baik, menemukan kenikmatan melakukan apa saja, maka engkau menjadi dekat dengan Allah. Tapi kan sebetulnya Al-Quran itu menurutku kan musik kan. Musik nemen. memang kan ya, kenapa? Ya, musik, ya, ya lukisan sembarangan. Kan? Allah gambar. Wa wa masalu kalimatin thayyibatin kasajarin atluha sabit wa faruha bisa sama gambar. Allah itu pelukis yang maha agung. Allah itu komponis yang maha agung. Kan begitu aja ya. Le, makanya tapi kenapa nggak boleh di aku merasakan mojoku ya aku gak gak ngerti gak ngerti arti ini tapi iya uh, tapi aku dengarnya musik iya memang yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba <laughs> Enggak, yang bukan musik mananya? Mulai kapan ngurusin kan Al-Quran? Loh, enggak, aku takon. Enggak. Loh, tadi aku di aku aku aku nemu nemu musik di Al-Mulku malah. Ya, al Al Mulku ya. Kalau versi loh ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Eh, catak tan. Tabarakalladzi biyadihil Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladzi satuannya sangat jelas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ayyu ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Ya. <laughs> ya. ya. Maka teks yang satu-satunya teks panjang yang dengan mudah dihafal adalah Al-Qur'an. Tidak ada orang Ya terus salah kunang nang Nono lo. lho. raimu sopo. Lo. Loh, kalau Janun sudah siap-siap mau membela, kan dia mengakui bahwa aku bisa disalahkan kan? Lah aku dia kewajiban pembelaan. Enggak. nono. Ya, aku, gak salah. Lo. salah kunang nang aku, iki antisipasi kon lak ndek isone ndelok sak langkah aku ndelok telung langkah. tapi tapi tolong Anda lihat anak-anak Anda yang yang TPQ, anak Anda yang tahfidzul Quran itu tolong juga disadari bahwa kalau Anda ngapalin UUD 45 enggak akan bisa. Mateo oh, kan enggak bisa hafal. Tapi kalau menghafalkan Al-Qur'an anak umur 6 tahun bisa khatam. Karena dia sangat musikal. Bahkan dia adalah musik menurut Sujiwa Tejo. Awakmu iki difotoi dadi musik. <laughs> ya hancur. <laughs> ya. Lo padahal yang difoto ada di gambar, enggak dia ada di musik. Coba. Orang enggak bisa kalau tidak lintas ilmu, tidak bisa menerima itu. Karena dia kalau melihat gula ya gula. Dia tidak ingat yang selain gula kan begitu. Hidup tuh enggak begitu, hidup tuh nyawiji satu sama lain ya. Dan kita mencari itu maka menurut Sabran Kola Sabran An Abi Hurairah radhiyallahu Kola Sabran baca diuring-uring pisan. Jadi menurut Sabran sebenar-benar manusia, sebenar-benar apapun ilmu yang diteliti. Cara kok kuali cak nyumutnya jancuk tenan sampai mangane sangit asu tenan iki. Ya. Gara-gara terpesona karo Canun, rekoku kuali asu tenan iki. Ya. kan digetulinan karo malaikat kan arek iki cangkeme tak walike rokoke Ya tolong Sabrang. Jadi Mas Angelo. Dia Sabrang Sabrang kan guru saya Jo. Kan nanti anak yang unu ya, tadi anak konco, tadi anak guru. Jadi Sabrang sejak kecil tuh tidak pernah jadi anak saya. Jadi pekerjaannya adalah saya tanya tiap hari. Seolah-olah saya adalah muridnya. Gelem gak gelem dari guru deh. Kan gitu. Jadi menurut Sabrang, apapun saja penemuanmu, even matematik, even fisika, yang kelihatannya begitu pasti, itu sebenarnya kebenar, hanya kebenaran relatif. Jadi makanya kamu sekhusu apapun Chandra sholat, setinggi apapun kelas sufimu, ya. Tetapi tetap saja hasilnya masio maulana, masio syekh, masio nabi, tetap dia memposisikan diri dan disuruh Allah memposisikan diri sebagai orang yang belum benar-benar lurus. Belum benar-benar benar, baik dan indah maka dia tetap harus mengucapkan ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus atau apapun lurus benar apa semua setiap kita tiap hari bahkan berapa kali itu sehari jalan sholat 17 kali kita mengucapkan ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus itu kalimat itu hanya diucapkan oleh orang yang belum benar betul nggak Nah orang-orang yang sudah benar yang mengharam-haramkan Tejo. Orang-orang yang yang mengatakan Durung ono. Durung. Ya durung mulai tak cegat dhisik. tak cegat dhisik. Orang yang mengharam-haramkan Anda, mengkafir-kafirkan Anda, berarti mereka adalah orang yang sudah benar. Betul nggak? Anda belum benar mereka sudah benar. Orang yang sudah benar jangan sholat, tidak cocok. Betul tidak? Karena di dalam sholat ada pengakuan-pengakuan eksplisit bahwa kita belum benar. Betul tidak? Ihdinas siratal mustaqim. Betul tidak? Wis. Jadi nek konus bener uripmu, Al-Fatihah dikurangi sak kalimat. Engkau gue diguyur karena malaikat. Dia wis bener, sudah menjalankan, sudah berpakaian persis Rasulullah, sholat persis Rasulullah, terus sholat. Terus begitu sampai idina sirotol mustaqim, malaikat lu, cari wis bener kon. Lu, kok sih jaluk jalan sih bener berarti kon sih keliru ta ya apa? Oh nggih lali kula, kula ilangane. Lu Allah itu strateginya luar biasa. Kita dijebak untuk supaya kita tidak punya kemungkinan kecuali menyatu dalam cinta dengan dia. Oh, ngune Allah. Ya. Jawa Timulane takon alhamdulillah kon mlebu Islam. Kok, kok gak guyu iki? Iki wis mlebu Islam kedian, tak tuduh gak mlebu Islam cek kon ragu-ragu terhadap Islam dia. Semakin kau ragu-ragu terhadap keislaman dia, semakin dia bernilai tinggi di hadapan Allah. Ngono jalan. Tak wolak-walik Pokoke musuh maknya yang diwolak, wali sama bingung deh wong-wong. Jadi masya Allah, Pak Muzamil, ini temenmu dari Bondowoso Pak Muzamil. Ya dari Bondowoso. Tapi biar sabrang dulu soal ke, ke eh, siapa sih sampean sapa cara Madura sampean? Ki apa carane? Aku kepengin krungu cara Madura ki apa. miso nek cara Madura ya apa, Pak? Gak wani, Jokon aja sing bagian miso lah. Tret, berarti tretan tretan TV. Oke, tretan TV. kula di situ Banda. Oh, situ Banda ternyata. Nggih. Oh, alhamdulillah, batan kula Bangkalan. Oh, Bangkalan. Iya. Nggih. Jadi saya Madura asli sana. Karena saya Bahasa Madura. Oh iya. <laughs> kula Madura asli, Madura asli. Karena Bangkalan, Pulau Madura saya. Oh. Kalau dia Madura swasta, karena di situ Bondo. <laughs> Loh. Jangan boleh beri Madura bah, isi swasta. Islam gue Islam swasta ya. ya Allah indahnya hidup ini ya. Jadi ternyata tidak penting negara itu aslinya. itu Bah-bah kono ya. Ternyata kita bisa menemukan dimensi yang begitu indah mengandung kecerdasan, mengandung kejujuran, bahkan memang dipersyarati oleh kejujuran dan kejernihan baru kita bisa menemukan keindahan seperti pada malam hari ini. Gitu kan? Bayangin dua dunia yang jauh berbeda. Yang namanya Kiai Muzamil sama Tejo itu kan langit dan bumi. Situ negeri, situ swasta. Ada teman-teman ya. Jadi manajemennya beda. Kiai Muzamil sering ke kuburan gitu. Tejo Eh. Kon yo nek seringan kuburan yo. asal asen kono Pak Muzamil orang pesantren, dia orang wayang. Lado gitu. Tapi di sini bertemu di dalam keindahan. Dan Anda punya latar yang macam-macam toh. Anda ini kan ke sini juga tidak ada syarat apa-apa. Gue harap opo wera masalah. Yang penting outputmu ke sini adalah rahmatan lil alamin mama yuhayu ning bawono. Kan begitu kan? Uh, duduk buono loh ya bawono. Oke. Jadi kalau buwono, gini, bawono itu alam semesta, buwono itu penghuninya. Kalau khalifah itu artinya orang yang mengurusi buwono, maka mangkunya mangku buwono. Kalau mangku bawono itu malaikat karena dia yang mengurusi alam semesta secara keseluruhan. Jadi sekarang kita sudah punya pemimpin dari manusia naik menjadi malaikat. Mulu, itu nge jadi itu keris dan rangkanya, warongkonya. Jadi warongkonya itu bawono, kerisnya itu buwono, kulit dan isinya gitu loh. Itu ceritanya. Kalau bumi, bumi itu wanita dalam tradisi Jawa. Mulanya Siti jenisnya. kan. Bumi itu Siti. Jadi Siti itu nama wanita. Jadi bumi itu wanita. Eh, nek dalam bahasa Arab dia maskulin, kalau dalam dalam dalam Jawa dia feminin, gitu kan? Maka bumi itu wanita, maka tanah air disebut ibu perti, bukan bapak pertowo. Nah, kan gitu kan. Maka ibu kota disebut ibu kota, bukan Pak D kota, bapak kota, mbah kota, tapi ibu kota. Jadi sebenarnya yang paling sepuh itu ibu di dalam pengertian kosmologi Nusantara dan Jawa. Maka kalau yang harus memaku wanita harus laki-laki. Kita -laki. gitu, cerita aneh ah, ono wedok kok mangku bumi, Kui berarti wedok mangku wedok. Ah kui jenenge nek basa moderne ah kui sing ngomong. Aku ora. Nah, ini cuman pemahaman epistemologi Jawa. Memang begitu ya wanita itu ya, bumi itu wanita gitu loh. Ya ya apa meneh. Jadi nek wanita ya jangan mangku wanita. Itu ceritanya. Tapi surah popong saiki sembarang klik walik ra masalah gitu. Oke bisa ngorokin. Berang ini iya loh berang Beliau tadi ngomong yang penting lagunya tadi kan yang penting gue berproses. Karena sampai ujung prosesmu engkau juga belum tentu mengalami kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati yang pertama itu adalah kematian itu. Kira-kira ngono -kira, ya, Brang. Nah, saya berang cerita kepada saya hampir setiap hari update-update. Jadi misalnya dia kemarin cerita ternyata ada penemuan yang dahsyat di dalam fisika atau matematika nggak ngerti aku pokoknya rentang antara angka 1 dengan 9 itu bukan 5 kan kudu ini kan 5 ke 1 ada jarak 4 ke 9 ada jarak 4 maka tengahnya 5 itu memakai itu memakai satuan rasio tapi ada satuan yang lain ternyata yang ditemukan sekarang 1 nek kali 3 itu 3 3 itu kalau kali 3 berapa 9 jadi strukturnya bukan 159 tapi 1 kali 3 kali 3 nah Sabrang bisa menjelaskan piye ngono kuwi. Gitu loh. As. Ya piye meneh aku ora mudeng ngono jauh kok kono jare melok-melok soal ngene iki ya aku barang gak paham aku. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah berpikir sekalipun dalam pikiranmu kalau disebut jadi guru nacak non terus bangga gitu jangan sampai. Ngene iki PR-e akeh banget gitu cerita Ngudoroso dadi anak, engko kon ngomong yang dhuwur panggung. Apa ini? Tapi memang sebenarnya saya pengen menggali soal apa namanya? Pak Sujiwo Tejo dengan identitas kematematikaannya atau tidak itu nanti. <laughs> menarik ini, Nyeneng kayak gitu. Cek. Oke. Uh, tapi sebelumnya saya tak jelaskan itu tadi dulu. ini cuma informasi se sekilas saja yang saya sangat-sangat tertarik, sangat-sangat kok apikmen gitu. Uh, eh, kalau kalau apa namanya? Kalau alam itu terbiasa dengan rasio, bukan terbiasa dengan unit. Kalau 1 sampai 9 kan tengah-tengahnya 5. Tapi kita punya unit-unit satuan-satuan. Jadi di kiri 4, di kanan 4. Kalau 1 sampai 9 tengahnya berapa? Biasanya kita ngomongnya 5 karena kita terbiasa berpikir dengan apa namanya? unit. Itu tadi. Nah, tapi alam biasa bekerja dengan rasio, bukan dengan unit. Jadi secara natural kalau 1 sampai 9 berarti tengahnya adalah 3. Karena 1 kali 3 adalah 3 dan 3 kali 3 adalah 9. Terus saya tadi cuma cerita ini apik banget ya cara berpikir begini. Karena kemudian ditemukan dalam dalam uh, dunia sains barang paling kecil adalah yang disebut sebagai Planck konstan. Itu jarak yang sangat-sangat pendek, sangat kecil, tidak bisa lagi dilihat lebih pendek daripada itu. Itu ekstrim paling kecil dan ekstrim paling besarnya yang kita ketahui adalah yang disebut sebagai observable universe apa jagat raya yang bisa dilihat bukan besarnya jagat raya jagat raya yang bisa dilihat karena dari titik Big Bang sampai sekarang jarak cahaya bergerak itu ada rentang waktunya berapa banyak banget tahun itu jadi yang bisa kita lihat cuman cahaya itu sampai mana bergeraknya dengar, dengar maksudku Ha, dari cuman cuman cahayanya sampai mana nah gitu terus dilihat dari yang paling kecil sampai yang paling besar tengah-tengahnya di mana dengan cara berpikir rasio itu tadi ternyata tengah-tengahnya adalah pada ukuran manusia nah itu yang membuat saya utekin jeblok wih wah apik banget ini jadi apa jarak pandang yang melingkar itu ternyata tidak hanya pada pandangan mata atau telinga, bahkan ukuran pun kita berada di tengah-tengah, di center, di tengah-tengah dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu tadi ya, itu ceritanya tentang itu tadi aja. Apa namanya? Kok ampuh meniki? Apa namanya? Siapa sini? Alam semesta gitu Mereka belum paham titik tengahnya adalah manusia. Itu kan harus di dilihat dari perspektif atau view tertentu bahwa manusia itu punya titik koordinat fungsi dan nilai berdasarkan kemauan Tuhan kan gitu kan. Nah, manusia ada di tengah-tengahnya. Berarti dia pusat jaring. Berarti dia yang paling bisa menggerakkan seluruh sisi jaring kan gitu. Berarti aku merasa terhina. Ya. Kenapa sampai nek karo sabang serius nek karo aku guyon tok. <laughs> Berarti kan berarti kan sampean gak ngakoni utakku, iya, Mas. Iki tak dulu lagi kok ya apa? Coba kan kontras kan. Kadang dek serius tenan. Nang aku gak nanti takon. Enggak apa yang yang yang ini baru saya cari sebenarnya pintunya baru saya buka. Ini apa namanya? uh, dunia yang kita lihat ini adalah karena kita pada senternya sehingga kita punya jarak pandang ke yang paling kecil segitu, jarak pandang yang ke yang paling besar segitu. Jadi dunia yang ada yang kita lihat, yang kita alami adalah khusus dalam tanda petik. Memang kita fahami dari titik kesadaran kita karena kita di tengah. Kalau kita membesar sedikit maksudnya dari eh, sang hyang sopo atau dari bumi realitasnya sama sekali berbeda karena dia menjadi tengah dari rentang yang berbeda. Nah, itu tapi itu melomar tabatnya armumet. <laughs> itu apa nama itu itu itu detail yang berbeda lagi. Nah intinya sebenarnya pintu yang baru dibuka. Saya tak menggok ke Pak Sujiwo Tejo lagi. Saya pengen tanya sesuatu. Rambo ya? Serius kali ini aku serius. Ini. Serius. Ini. Ya berang wakilan aku berang. Aku jarang tak serius. Kalau saya itu mengambil yang terindah dari Sujiwo Tejo. Aneh ah, ngomong ngunung-ngunung karo indah ya kan kalah karo nek kue ngono-ngono mau kan gitu. Nah, saya ngambil yang terindah dari Tejo dan dan hanya di forum Maia dimungkinkan keindahan itu tercapai tanpa rencana, betul kan? Tercapai tanpa aransemen, tercapai tanpa planning, tanpa blueprint, tanpa timeline segala jeleng tadi. Gitu loh, itu luar biasa. Makanya nanti kapan-kapan wis kayak kanjeng kuwi Tejo wae nang dindi. Rasa karo aku. Aku tak gambusan ae aku. Oke, okay, dengan dengan apa namanya? dengan uh, pencapaian dan apa yang dibuat oleh Pak Sujiwo Wetejo selama ini dengan dengan apa namanya dengan torekot cukiah dan segala macam apa yang dibuat saya pengen tanya busurnya itu di mana kan gitu yang saya tahu Pak Sujiwo Wetejo juga apa namanya juga matema ahli apa matematician juga apa namanya uh, wayang, apa dalang, budayawan, pemerhati sosial dan banyaklah. Eh busurnya di mana? Saya pengen tanya karena agak agak-agak mengerikan nih kalau dari sudut pandang matematika ini soalnya. Gini, tak cerita sedikit. Matematika itu selalu sejajar apa selalu dalam tanda petik berkompetisi dengan fisika. Siapa yang maju duluan? Siapa yang lebih dulu ke depan? Pada zamannya Newton, ketika dia mencari apa namanya uh, tiga hukum Newton tersebut. Tidak ada matematika yang menyediakan apa yang akan dia riset. Sehingga dia menciptakan matematika yang disebut kalkulus. Jadi di sini fisika di depan, matematikanya mengikuti. Uh, walaupun di apa namanya negara lain dalam waktu yang bersamaan ada Leibniz juga menemukan kalkulus. Terus pada ketika awal-awal uh, abad 20 matematika di depan dia menemukan apa namanya hitung-hitungan tentang topologi tentang tentang apa namanya uh, ngerti atau topologi ilmu-ilmu apa ruang tentang apa pemetaan permukaan dan seterusnya itu yang tidak ada aplikasinya dalam fisika sama sekali wah itu orang matematika sangat bangga nah kalau modern ini di, di apa namanya di kuantum eh bukan kuantum di uh, string teori ini lagi-lagi beriringan mereka saling mencari, saling membantu matematika dan fisika. Dari cerita-cerita tersebut, orang fisika tuh bangga, seneng, merasa tercapai, merasa pencapaiannya paling tinggi kalau dia bisa menjelaskan alam semesta. Sementara orang matematika itu paling bangga kalau dia bisa menemukan sesuatu yang gak ada gunanya. Lu tenang gue. Udah utak-utak utak-utak ya ora gunane bang fisika ra nganggo kae ra Jadi pikirannya lebih jauh daripada alam semesta, daripada apapun yang ada. Kebanggaan orang matematika adalah ketika dia menemukan sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali. Wah, absurd gue. Lah ini saya kalau mau tanya sama Pak Sujiwati aja nih, kalau apapun yang dibuat selama ini busurnya matematika, berarti pencapaiannya adalah kalau yang dibuat tidak ada gunanya sama sekali. Kan kalau busurnya apa namanya? Hanya matematika. Tapi kan pasti, pasti ada angle lain. Orang matematika ini terbiasa cari masalah sendiri, mencoba memecahkan sendiri dan senang sendiri. Gue ngomong absurd gue. Orang ada masalah golek masalah. Seno masalah mumet dhewe ra karuan. Terus mumet dhewean mencari pemecahannya, seneng dhewean liyane ra paham. Oh, orang gitu, orang matematika gitu. Pak Sujono Tejo pasti paham betul tentang itu. Nah, dalam pergerakan Pak Sujono yang yang melanglang bikin wah macam-macam dan segala macam kita sangat sangat senang lah sangat menikmati lah itu ramuan antara matematikanya dalangnya apa namanya eh, pengamat sosialnya itu busurnya gimana atau sebenarnya raciannya gimana dan mau jadi gimana sebenarnya itu yang saya tanyakan Pak Siwat aja. Monggo. Serius loh ini. Jadi begini ya anak-anak ya. Sabrang sudah tahu jawabannya karena dia lebih ngerti dari saya. Ini cuma untuk menjadi diskusi bahwa selama ini kita salah. Melihat matematik itu hitung-hitungan itu salah. Itu berhitung, itu mungkin aljabar atau apa, tapi matematik esensinya bukan itu. Saya kuliah dulu di matematik juga, selain di teknik sipil. Aku kuliah dua jurusan. Bedanya karo Cak Nun, Cak Nun sak jurusan dok kan. Terus ditinggal. Aku rong jurusan tak tinggal kabel loh, loh. Nah, Jadi dari segi ninggal lo kuliah aku lebih hebat dari Cak Nun. Nah, dia ninggalkan pesantren. Aku nggak nyantri, tapi situ Bondo itu seluruh kabupaten pesantren. <laughs> Jadi matematika sebetulnya bukan itu. Matematika adalah kemampuan melihat pola dari sesuatu yang semula kelihatan tak terpola. Aku tadi nangkep di almulku itu karena aku pakai matematikku. Ini bisa tak polakan karena panjang pendeknya begini. Karena aku pernah dimarahi oleh Cak Nun, kamu terlalu Jawa karena Arab itu ada mantiknya, panjang pendeknya. Oh iya, tak perhatikan panjang pendeknya. Begitu panjang pendeknya tak hitung tadi ini ya kuwi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Jadi pola. Dulu kemacetan, mungkin semerawut tapi orang matematika melihat tiap oh ini tiap jam segini macet, tiap jam sepuluh nanti ibu-ibu belanja. Ibu-ibu itu kan ngiri ya orang, anan ya orang kan nyetir kan. Ngono lho. Oh, ngono lho. Iya kan? Oh, berarti jam 10. Engko nek Arab kene arep nesu sak durunge kene nesu kono nesu dhisik. Ngono. Wasu tenan wong itu ya. Kecuali Novia lho. Nah, Wis didelok pola. Nah, itu kemampuan sebenarnya, kemampuan pola. Dan enaknya matematik adalah berbahasa tanpa persepsi, nggak tahu bahasa Arabnya apa. Bahasa satu-satunya bahasa yang tanpa persepsi, kui ketika kita bermatematika. Ketika sampean tentukan bahwa lingkaran itu, ketika sampean tentukan bahwa Gini itu disebut parabola, gini itu disebut kencing sing melengkung, gini disebut pelangi. Orang matematika tanpa pretensi E sama dengan X kuadrat. Enak. Aku pengen seandainya, aku melayakin seandainya semua orang bisa matematika, kitab suci akan ditulis dalam bahasa matematika. Karena nggak ada persepsi sudah. Saiki kalau ada burung elang membawa ular, kuyung wong macam-macam seperti aku tadi cerita di Bentang. Karena persepsi sudah bahasa, bukan bahasa matematik. Mencengkeram ada mengiwing-iwing. Terus ada yang dengan dicengkeram terus ularnya kejet-kejet. Padahal mungkin dalam bahasa yang dingin tanpa perasaan, kui rantai makanan. Jangan-jangan begitu cara kita melihat Tuhan. Ada persepsi. Aku pengen lulusan Tuhan dalam bahasa sehingga tanpa pretensi apa-apa. Tanpa baik dan buruk, tanpa bahagia dan tapi kan susah. Karena kalian ya IQ-nya agak ini kan gitu. Enggak. Jadi itu Bram. Jadi saya ngelihat saya menemukan banyak pola loh. Menemukan banyak pola sekali. Polanya jelas banget. Eh, yang yang paling dekat tuh musikal banget. Amma yatafa'alun anin nadi عن النباء العظيم الذي هم فيه مختلفون Ikan kan sih kan secara musik jreng jreng jreng jreng Summa kalla saya mau pakai saya mau pakai itu enggak biar kelihatan kayak beneran gitu kalla saya mau pakai itu atau saya biasa aja lah biasa aja biar kelihatan punya kepribadian gitu loh كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون لا ini mulai polanya ya alam naj'alil alam naj'alil ard alam naj'alil ard bihada ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أسواجا وجعلنا نومكم سباتا Aku senemu pola nih. Iku nanti tadi musik naik ae Sebagai ritme pola. Jadi aku mengamati perilaku sosial mereka itu matematik busurnya itu mungkin jawaban karena masih ada pembicara lain. Tapi kira-kira aku berang eh, mungkin kamu bisa lebih merumuskan. kamu di panggung nyuruh aku Pak itu biasanya mas apa om atau nang kene pak. Jadi kemampuan melihat pola dari sesuatu yang seolah-olah nggak terpola itu yang seharusnya dididikkan oleh guru terhadap murid matematika, saya kira itu. Berang, sebenarnya cara yang paling efektif yang disediakan Allah bagi akal manusia untuk me, untuk memahami sesuatu apa itu peristiwa apa itu struktur alam atau apa itu yang disebut pola ini pattern kalau bahasa Inggris. Nah pola ini gue nek urung ngerti pola ini tetap orang ngerti. Jadi pola itu sebenarnya nomor satu. Kalau orang Jawa melihatnya dari dari rosok, begitu dia ndelok wong oh ketemu pola nih tapi dia perjalanannya pakai rasa untuk menemukan Saya pola. Saya ngomong soal ihdinas suratul mustaqim tadi. Ya, okay. Ini matematika ya Bang ya. Ternyata temanku Profesor Gunawan itu baru menemukan lingkaran gue ya. kita masih penuh misteri loh. Lingkaran sing bagi awak itu biasa gue. Ternyata dia bisa membuktikan lingkaran itu terdiri dari banyak hal lurus. Tapi kelurusan segitiga jadi dia gambar lingkaran, terus dia, dia bikin Segi, segi, segi, segi, segi, segi, segi, segi, segi, kan masih kelihatan banyak. Begitu segi, segi, seginya tak terhingga, kuis tadi lingkaran. Jadi sebenarnya lingkaran segi tak terhingga. Arti ini jalan bengkok, jalan lurus, jalan mepodowai. Berarti podo karung ngendikane uh, uh, Among Rogo. Jangan merasa paling suci. Karena setiap jalan, lurus maupun bengkok, ada kubangannya. Oh no. Sejauh. Iki, itu, itu bagus sebagai penemuan, tetapi sebenarnya Sirotol Mustaqim bukan yang itu. Nah, iki kepeksoi. Jadi Mustaqim itu sama entah depak entah siapa diterjemahkan sebagai jalan yang lurus. Itu jari sopo. Ini ada hubungannya kalau lurus apa apa segi yang tidak terhingga menjadi lingkaran itu bukan soal lurus. Itu itu kata yang sangat dinamis karena mustaqim itu adalah subjek dari orang yang menegakkan menegakkan tidak ada objeknya. Pokoknya Anda menegakkan apa itu kebenaran, apa itu e, konsistensi atau atau apapun. Tapi pokoknya Anda orang yang menegakkan. Jadi asirat al-mustaqim itu jalannya orang-orang yang menegakkan X. Nah, diterjemahkan lurus. <laughs> Iku ya aku jani ketian yo ya, angger tutuk kunui lurus sih bingung aku. Menegakkan. Menegakkan itu juga tidak berarti material tegak begini, enggak. Anda harus menemukan pola yang disebut tegak itu jangan berhenti pada materi bahwa tegak itu ngene. Itulah yang Madura. Berarti sekarang Islamku jadi gini kesalahan penerjemahan kan? Iya, Makanya iya. aku nggak tertarik kan soal iya, sing penerjemahan iya. dewtak iya. sing salah. Mulane wis rungokno aku lah, wis. Ya, ini bahan kan mubung-mubung nang dindi ya. Gitu loh. Jadi tegak itu kita kan tahunya pola yang paling elementer, yang paling sederhana tegak itu tiang itu tegak. Lenda Tegak itu ada yang lebih halus, lebih halus lagi. Ono wong ono wong turu terus, tapi dia tegak terus. Itu juga bisa. Jadi orang yang menegakkan bukan sesuatu yang tegak loh, Jo. Orang yang menegakkan. Jadi dia dinamis. Anda hari ini mustasib, hari ini Anda sangat menegakkan. Nah, besok pagi belum tuh menegakkan. Makanya idinas mustaqim. Engkau harus terus menerus menegakkan, menegakkan, menegakkan. Terus menerus. Ya tapi ojo terus iku netok kok tegakno terus menerus. Ojo salah paham ngene iku. Terus nang dindi kon tegak, nang pasar tegak, mulang tegak, sembahyang subuh ngimami tegak. Lu kata Cak Nun disuruh menegakkan terus lho ya, kon iku sing ditegakkan duduk iku mu tegak itu artinya mun sewu ya, syahwat atau kelamin yang tegak itu bukan dia tegak lurus kelamin yang patuh kepada tegaknya nilai Allah. Kan begitu? Kadang mengkerut, kadang. Itu karena dia patuh. Karena kalau dia gini tok, dia patuhnya separuh. Dia harus ada saat-saat di mana off dia. Itu bagian dari ketegaan. Nah, kalau Anda sudah mulai mampu kualitatif, insya Allah. Gitu loh. Nah, yang dimaksud Tejo seperti itu. Nah penemuan yang tadi itu benar, cuma tidak terkait sama yang tidak sesuatu suatu mustaqim, gara-gara kesalahan terjemahan itu. itu. Ya masalah, tapi tapi bagus, bagus dan saya gembira. Malam hari ini Tejo bukan seperti yang saya kenal selama ini. Dia sudah luar biasa nih, sudah luar biasa. Oke, sebelum diterusin sama Sabrang sama Tejo ya ini Bib Anis sama sama Chandra ya, monggo direspon atau sesuatu yang baru karena waktu kita, loh dia puncaknya nanti. Bu Muzamil. Oh, Pak Muzamil mau bicara. Oke, okay, sip. Lafadhal, Muzamil, ya. Di istana negara ada pembacaan Al-Qur'an dengan memakai langgam langgam Jawa, gitu ya. Dan akhirnya MUI mengeluarkan fatwa melalui wakil sekretarisnya Tengku siapa Dulkornin itu bahwa pembacaan Al-Qur'an dengan langgam Jawa itu konyol. <laughs> Nah, itu kata dia konyol gitu ya. Jadi bagi dia Al-Qur'an itu harus tetap dibaca dengan lahjah Arab. Itu kata dia. Maka Al-Qur'an tidak boleh dibaca dengan lahjah Jawa, lahjah Batak, lahjah Madura atau lahjah manapun. Nah, itu ya. Nah, mungkin ini butuh jawaban kan? Nah, ya. Maka malam hari ini saya satu saya menyampaikan jawaban saya selaku orang yang sering berbasul masail gitu ya gitu ya satu hadis yang dibacakan oleh MUI itu hadisnya doaif gitu ya satu itu jadi dari segi hadis jadi dia memuat hadis tolong teman-teman ya ini karena ada teman Maya juga yang ngirim ke saya nih gitu ya itu kayak gimana itu nah gitu ya jadi hadisnya itu hadis doaif gitu ya itu itu pertama jadi itu memuat hadis ikraul Quran itu ala luhunil Arab gitu ya. Bacalah Al-Qur'an sesuai dengan lagu Arab. Nah, itu itu dhaif. Dan saya sebelum meneliti pun hadis ini dhaif atau tidak, saya sudah yakin sebenarnya kalau itu hadis dhaif. Loh ya. Karena Al-Qur'an jelas, Al-Qur'an itu diturunkan dengan lisan kaumnya. Ya kan? Bilisani kaum itu Al-Qur'an. Jadi hadis gak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Quran jelas nama Quran. Wa ma'alsarna min rasulin illa bilisani kaumihi. Gitu ya. Aku tidak mengutus seorang utusan pun kecuali dengan bahasa kau kaumnya. Nah sekarang apa Nabi Muhammad itu kaumnya Nabi Muhammad hanya orang Arab. Terus kita ini siapa? Nah ini salah salah fatal. Jadi kalau menganggap bahwa kaumnya Nabi Muhammad hanya orang Arab berarti MUI telah mempersempit Islam itu sendiri. Mu'i telah memotong kebesaran Islam hanya di Jazirah Arabia. Gitu ya. Nah, bahasa kaumnya Nabi Muhammad, Madura kaumnya Nabi Muhammad. Lo kan begitu. Jawa kaumnya Nabi Muhammad. Itu MUI lupa bahwa MUI sendiri itu diabadikan di dalam estetika langgam Jawa. Dia dia dia lupa ya. sama sejarah itu. Betul. MUI sendiri ya Bengawan Solo riwayat MUI lo jelas lo? jelas ya. ya. ya. ya. betul betul ya. Baik. Oke okay, ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad bukan hanya orang Arab. Nah, jelas Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa kaf fatan linnas. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Dan itu Allah sudah tahu kalau manusia itu ya ya Jawa, ya Madura, ya Sunda, ya Batak, ya macam-macam seluruh dunia itu. Nanti ya. Itu Allah sudah tahu. Bahkan bukan hanya Allah sudah tahu Pak Muzamil, mak Allah yang bikin. Ya. Nah iya, dan kalau, Allah yang bikin. kalau itu. pakai logika rasio tadi bukan unit ya, bukan kan ini kan oh, ini unit nih kalau pakai pikiran sabran, tapi rasio, kalau pakai rasio loh ayam itu sama Allah dia dijadikan ayam, maka wajib hukumnya dia menjadi ayam. Betul enggak? Betul. Pasir itu wajib hukumnya menjadi pasir bahwa manusia diperkenankan mengolah pasir menjadi apa menjadi apa, ada perkenannya, ada legalitasnya. Kalau An, Pak Muzamil oleh Allah dilahirkan sebagai orang Madura, wajib bukunya bagi Muzamil untuk tetap menjadi orang Madura. Ya, dan berlahjah Madura kan? Eh? Berlahjah Madura. Berlahjah Madura. Iya, selama-lamanya. <laughs> Kecuali waktu-waktu tertentu untuk menyenangkan tamu orang Jawa, itu-itu Jawa. Nah, itu. Nah, gitu. itu ya dari kajian hadis dan Al-Qur'annya. Terus dari kajian fikihnya, saya sudah baca kitab-kitab fikih. Teman-teman yang baca kitab fikih, di situ ada kitab yang saya baca Al-Hawi Al-Kabir yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi, gitu ya. Beliau itu menyatakan bahwa melakukan Al-Qur'an itu tidak apa-apa. Gitu ya. Imam Syafi'i juga berpendapat begitu, melakukan Al-Qur'an itu tidak apa-apa sepanjang tidak merusak maknanya Quran. Nah kan begitu. Nah sepertinya kan maknanya nggak rusak. Dan makna itu saya kira tidak terpengaruh oleh pengucapan. Gitu. Ya, syarat teknisnya adalah tajwid, makhraj, iya. termasuk matobi'i, ikhfa, idgham mesti benar. Meskipun dilanggamkan dengan Jawa atau apapun, iya. tapi kan ada syarat teknisnya itu, dan itu bisa, bisa mau mau pakai notasi apapun bisa. Yes. Iya. Gitu ya, yang kedua, kalau kita pakai kajian teologi, ya teologi itu apa? Tauhid. Allah yang asli itu yang bila harfin wala sautin. Gitu ya. Jadi kalam Allah yang hakiki itu yang tanpa suara dan tanpa tanpa hu, huruf. Nah, itu ya. Ini perdebatan lama dulu, kan begitu Bib ya? Perdebatan lama oleh karena itu Al-Qur'an dikasih titik itu belum pada masa Nabi Muhammad. Titiknya Al-Qur'an itu saja itu ijtihadi gitu. Itu dia. Jadi Al-Quran pada masa Nabi Muhammad dikira ada titiknya. Itu dikira terus ada harkatnya, tidak ada. Itu pengharkatan Al-Quran, pentitian Al-Quran itu bid'ah. Loh iya, bid'ah. Al-Quran dikasih titik itu termasuk bid bid'ah. Kenapa? Karena pada masa Nabi gak ada titiknya. Gitu ya. Dan juga tidak ada har harkatnya, tidak ada pandang pendeknya. Nah itu ya. Kenapa? Karena pakai rosso orang Arab tidak pakai titik, tidak pakai apa. Begitu pakai rosok. Jadi cocok dengan orang Jawa. Gitu ya. Begitu saya kira kajian fakihnya begitu juga dalam kitab fakih bahwa melakukan Al-Qur'an itu tidak apa-apa sepanjang tidak merusak tidak merusak makna. Begitu ya. Dan ini masih relatif, begitu. Terima kasih. Saya kira ini tidak hanya pendapat dan tafsirnya Ustaz Muzamil tapi ini sudah hampir fatwa karena beliau adalah ketua Basul Masail eh, NO daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi ini rodok lekal temen ini ya. Nah, kembali ke sedikit ke Mas Tejo tadi. Pola tadi itu saya curigai. Saya curigai itu artinya kita berharap benar apa tidak Walau alam. Yang diajarkan Allah kepada Adam Wa'allama Adam al asma. Asma itu kan tidak harus nama. Di Quran dijemani nama benda-benda. Kalau kata benda tidak ada aja. Yang ada itu asma. Jadi satuan-satuan atau nama-nama nomenklatur nomenklatur itu bisa pola. Jadi kalau di kalau di musik kan ada C minor, ada ya F F F minor. Kalau itu kan satu pola. Nah, pola ini meresikukan sejumlah bangunan. Nah, menurut saya Allah tidak mengajarkan iki wedi, iki iki watu, iki wit-witan. Saya kira nggak gitu. Karena manusia dengan mudah menyepakati nama benda. Jadi yang diajarkan oleh Allah menurut saya adalah ilmu dan ilmu itu wujudnya adalah pola. Jadi kalau Tejo menemukan pola Al-Quran tadi, pola musikalitas Al-Quran. Nah, saya kira Adam sudah diajarin itu. Sehingga seluruh nabi-nabi, meskipun ketika beliau jadi nabi belum ada Al-Quran, dengan mudah beliau membaca Al-Quran, Nabi Adam, Idris, Nuh, dan seterusnya. Karena mereka sudah diajari Allah pola tadi itu. Menurut saya kak pola itu. Nah, tolong Pak Muzamil dijadikan dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, pola itu padanannya apa? Karena belum pernah ada dalam literatur apapun. Pola itu apa? Dalam bahasa itu Pak Muzamil yang berusaha nyari bukan Tejo, bukan saya. Karena kita meninggalkan fakultas-fakultas kita kan begitu. Karena Pak Muzamil kan khatam semuanya. Kitab kuning khatam, hijau, biru, lorek, barang khatam khatam Di Madura itu setiap RT ada musola. Setiap RW ada masjid. Setiap dusun ada pesantren Kan itu kan? Jadi di Madura itu agamanya bukan hanya Islam, tapi bahkan NU. NO. No. Pitik-pitike lho NU kabeh. Nek piye iku berarti lais, eh umatian itu ya. Jadi di Madura itu bahkan bebek, pitik banyak NU kabeh, selawatan kabeh. Gitu. Itu Madura. Jadi Jogi, ini sahabat kita yang luar biasa saya kira harapan kita kepada NU NO di masa depan salah satunya pada Muzamil karena dia sangat terbuka pikirannya.